النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin ibadallah Pada pelajaran kita sebelumnya Kita telah menyebutkan perkara yang kedua Dari al-asbabul muayyanatu ala talabil ilm sebab-sebab yang membantu dalam hal seseorang menuntut ilmu. Yaitu perkara yang kedua, al-istimrar ala talabil ilm. Istimrar terus-menerus di atas menuntut ilmu. Hal ini telah kita membaca atau mengetahui contoh yang telah dicontoh oleh salafun saleh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika sepeninggal Rasulullah SAW maka di saat itu kibarus sahabat masih banyak jumlahnya ya pembesar-pembesar sahabat masih banyak jumlahnya. Sehingga Abdullah bin Abbas memanfaatkan kesempatan yang berharga ini. Ya, dia mendatangi ya, ketika dia mendengarkan hadis bahwa hadis itu datangnya dari sahabat fulan maka dia langsung mendatanginya. Dan demikian pula yang diikuti para imam-imam setelahnya. Mereka ingin mendapatkan sanat yang lebih tinggi. Sanat Ali namanya. Jadi umpamanya ada berita maka dia cari berita ini dari sumbernya, dari yang pertama memberitakan agar jaraknya dengan Nabi SAW tidak terlalu jauh. Dan ini yang digemari para sahabat apa ini para ulama, para sahabat para ulama. Nah, sanad Ali. Abdullah bin Abbas ya merelakan dirinya untuk menunggu penghuni rumah yang ketika penghuni rumah lagi istirahat Naam tidak berani membangunkannya sehingga dia membentangkan selendangnya di depan pintunya. Naam. Padahal dilihat dari sisi kedudukan dia ini termasuk orang yang juga yang mulia karena kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena ilmu lebih berharga dan lebih dihargai sehingga dia mendatangi ya rumahnya sahabat tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang ketika dia bertamu di tempatnya Imam Ahmad. Ketika disuguhi makanan, makanan itu dikasih habis. Kemudian ketika masing-masingnya mendatangi pembaringannya, nah maka Imam Syafi'i semalaman tidak tidur. Memikirkan hadis Nabi atau mengambil mengeluarkan ahkam dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Aba Umair ma fa'ala mughair. Nah, sehingga kesibukannya untuk memikirkan, untuk mengeluarkan ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan hadis ini, dia tidak sempat untuk menunaikan sholat tahajud. Naam. Dan ketika sholat subuh dikemenangkan, dia pun tidak berwudu kembali karena wudunya masih belum batal sejak isya sampai fajar. Iya. Imam Syafi'i. Sampai ketika Al-Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i di hadapan keluarganya, maka keluarganya ah, apa itu? Coba lihat itu. Nah, tidak bangun, tidak sholat tahajud, pergi sholat subuh, tidak berwudu lagi. Persangkaan keluarganya seperti itu. Ternyata ketika dikonfirmasi sama Al-Imam Syafi'i dia menyebutkan bahwa ketika dia tidak apa ini, ketika dia makan dihabiskan makanan karena tidak ada makan yang terbaik yang dimasukkan di dalam perutnya kecuali Al-Imam apa ini makanannya Imam Ahmad. Dan dia ketika tidak bangun untuk sholat tahajud maka dia mengatakan bahwa memikirkan ilmu lebih bermanfaat daripada sholat tahajud. Kemudian ketika dia di waktu subuh tidak berwudu kembali, nah karena wudhu sejak sholat isya belum batal dan dia tidak ingin menyibukkan kepada keluarganya Muhammad untuk mengambilkan air. Iya. Kemudian kita lanjutkan berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm Akul ala kulli hal saya mengatakan bagaimanapun keadaannya innal musabarata fi talabil ilmi amrun muhim bahwa terus-terusan tekun dalam menuntut ilmu ini perkara yang muhim perkara yang penting Nah, sebagaimana juga kita makan dan minum, tidak mungkin kita berhenti makan dan minum. Mesti kita pun senantiasa berusaha. Nah, hal nandur fi hadirin al-an. Hal nahnu ala hadil musabarah Kemudian sekarang kita memandang, melihat terhadap keadaan kita sekarang ini. Apakah kita di atas al-musabarah istimrar dalam menuntut ilmu? Kata Syekh, la. Tidak. Nah. Ya, tidak. Ya, di negeri Saudi ya, sudah banyak yang menyembuhkan diri dengan hal-hal yang lain. Nah, Terkadang kita berusaha untuk belajar bahasa Arab yang fasih. Namun ketika kita ke negeri mereka, kadang bahasa yang kita pelajari di sini tidak kita dengarkan di sana. Sudah banyak disingkat-singkat, sudah banyak yang bahasa-bahasa asingnya yang masuk. Kapan kita bisa dapat bahasa Arab yang seperti ini ketika kita di majelisnya masyayikh? Baru kita, oh ternyata di sini baru muncul bahasa-bahasa itu. Tapi kalau ketika bergaul di bahasa pasaran, Kadang kita ya kurang-kurang paham. Apalagi dari sisi hukum. Ya ada yang menganggap bahwa ya TKW TKW TKI itu dianggap sebagai budak sehingga diperlakukan seperti budak. Ada di antara mereka juga yang tidak paham agama. Nah, apalagi di negeri kita. Tentu lebih lebih jauh di negeri Saudi sana yang istilahnya pusat kaum muslimin sudah seperti itu kondisinya apalagi di negeri di negeri kita. Ammal ladzina yadrusuna dirasata dirasatan nizamiyatan. Adapun orang-orang yang belajar dengan cara belajar penuh dengan apa ini peraturan seperti formal, idan min ad dirasah jika mereka kembali dari belajar selesai belajar rubbama yatalahawna bi asyya'in la tu'inu ala durus ala darsi kebanyakannya atau bisa jadi mereka bermain-main dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak membantu mereka untuk menuntut ilmu di atas pelajaran mereka tidak membantu Mereka hanya tekun ketika di sekolah, setelah selesai dari sekolah selesai juga apa yang mereka telah pelajari. Wa inni adribu masalan. Maka Asy'ab bin mengatakan, saya di sini akan memberi satu permisalan. Wa uhibbu alla yakuna wa alla yujadu lahu nadir. Dan saya menyenangi semoga tidak ada tidak terjadi dan semoga tidak ada nazir, tidak ada yang semisalnya. Ahadut talabah fi ba'dil mawad ahaba ajaba ijabatan sayyatan. Ada seorang talabah, seorang penuntut ilmu pada sebagian pelajarannya dia menjawab dengan jawaban yang buruk ya dengan jawaban jawaban tidak pas atau jawaban yang aneh. Faqala al maka pengajarnya mengatakan lima ada. mengapa seperti ini jawabannya ijabatan sayyah faqala maka dia mengatakan la qad ayastu min fahmi hadhil madah sesungguhnya saya telah berputus asa dari memahami pelajaran ini. Fa'ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Maka saya tidak ingin mempelajarinya. Saya ingin hanya sekedar membawa saja. Ya, jadi sudah putus asa untuk belajar. Kaifa li'as bagaimana dia bisa putus asa dari mempelajari suatu pelajaran. Terkadang ada yang seperti ini. Nah, jadi jangan heran kadang ya seseorang kita tahu dia dari ma'ahat atau pernah di ma'ahat kemudian setelah kembali jadi preman. Dilalaikannya sholatnya ya nasihat orang tuanya tidak diindahkan dan seterusnya itu banyak. Nah, karena ya seperti ini Berusaha dari dia belajar. Maka kata Syekh wahada khotun awimun. Ini suatu kekeliruan yang besar. Azim. Yajib an nusabir hatta nasila ilal ghayah. Wajib kita untuk terus menerus di atas ilmu sampai kita mencapai mencapai puncaknya. Ya, paling tidak kita istiqomah. Karena untuk mendapatkan hasil yang terakhir artinya sampai ilmu ini habis, ilmu tidak akan habis. Paling tidak eh, kita paham, kita mengerti, terutama untuk amalan diri kita sehari-hari. Nah, Laqad hadatsani syekhuna Al-Musabir Abdurrahman As-Sa'di. Dan sungguh syekh kami atau syekh saya Syekh kami menceritakan kepadaku yaitu Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah tentang al-musabah. Untuk terus-menerus di atas ilmu ini. Annahu dzakara anil Kasai imamu ahlil Kufah. Ya, bahwa Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dia menyebutkan tentang seorang imam yang bernama Al-Kisai. Dia ini imam Ahlul Kufah di dalam ilmu nahwu. Safwan. Siapa tadi nama imam yang ada di negeri Kufah dalam ilmu nahwu? Al-Kisah Al-Kisai. Siapa yang Nah, Sultan, siapa yang menceritakan tentang Al-Kisai yang menyebutkan tentang Al-Kisai? Abdurrahman As Abdurrahman As-Sa'di, Santa. enam. Mana Waduh. jadi kelas 5 wajib duduk di sini. Ada taklim, Talim siapa saja. Jadi makannya sebelum maghrib. Jadi antum di sini duduk belajar. Nah, mudah-mudahan diikuti kelas-kelas yang lain dan menjaga adab ketika di majelis. Annahu talaban tolaban nahwa falam yatamakkan. Bahwa Imam Kisai ini dia menuntut ilmu berupa ilmu nahu dan tidak tidak kokoh. Tidak mungkin. Ini dalam kesai. Perjalanan ketika dia menuntut ilmu. Seluk beluk dia menuntut ilmu. Mungkin kita juga bisa merasakan seperti ini. Wa fi yawmin min al-ayyam wajada tahmilu ta'aman maka pada suatu hari dari hari-hari yang ada, dia menjumpai seekor semut membawa makanan. Biasa semut kalau untuk perhatikan biasa digigit itu di depannya itu, di bawahnya. Nah, laha batas adubi ilal jidar. Jadi dia ini membawa makanan untuknya dan dia mendaki menaiki dinding. Dinding tembok seperti dinaiki. Dia bawa beban makanan. Wa kullama sadat saqatat. Ketika dia naik, jatuh. Semut ini ketika dia naik, jatuh. Walakinnaha sabarat hatta takhlusat min hadil ukbah. Wa sadat al-jidar. Akan tetapi semut ini tidak putus asa tapi terus-terusan ketika jatuh diambil kembali dia turun lagi ambil lagi itu makanannya dia naik lagi jatuh lagi dia ambil lagi sampai akhirnya bisa naik sampai ke atas sehingga dia bisa mendaki dinding itu bisa menaiki dinding dengan kesabarannya tadi. Faqala al-Kisai maka al-Kisai berkata hadhi namlah ya ini semut ya badannya kurus semut ya badannya tengah-tengahnya itu kurus nah yang besar pantatnya sama depannya tengah-tengahnya kurus tapi dia berusaha ya dengan usahanya yang sabar tadi terus-terusan itu sampai dia mencapai apa ini goyah ujungnya ini sampai ke atas sampai bisa Fasabar hatta soro imaman fin nahwi. Kemudian Al Imamul Al Kisai ini dia terus menerus mempelajari ilmu nahu sampai dia akhirnya menjadi imam dalam ilmu nahu. Karena tadi aku melihat melihat semut ya ambil beban naik dinding jatuh bukan langsung ah capek lagi mau kumpulan kembali lagi turun lagi lebih eh, langsung naik aja ke atas enggak dia turun lagi kembali Ya, ambil lagi itu biasanya perhatikan aja berkali-kali kadang sampai akhirnya lulus dia nah dengan melihat keadaan semut ini ilmu kesahihannya lah semut aja dengan berusaha bisa. Hanya dia pun berkeinginan untuk terus belajar. Akhirnya dia menjadi seorang imam. Imam dalam ilmu nahu menjadi rujukannya orang yang belajar ilmu nahu. Nah, walihadam bagilana ayuhat talaba an nusabiro wala nai'as Oleh karena ini sudah sepatasnya bagi kita wahai para penuntut ilmu, wahai tolaba, agar kita istimror terus-terusan dan jangan kita berputus asa. karena ya'as ma'anahu babal khair. Karena keputus asaan itu maknanya dia akan menutup pintu-pintu kebaikan. Putus di tengah jalan. Ya memang ini hal-hal yang ketika diucapkan mudah, tetapi memang menjalaninya berat. Maka jangan dipikul sendiri, tetapi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Selalu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan jalannya di dalam menuntut ilmu. Wa yang bagilana alla natasha'um bal natafaul wan nauda anfusana khaira. Maka sepantasnya bagi kita agar kita tidak merasa sial. Bahkan natafaul. Kita mengharap dan membiasakan diri kita terhadap kebaikan. Walaupun kecil nilainya, tapi itu kebaikan kita mampu maka kita lakukan. Jangan dianggap ring apa ini remnya suatu suatu kebaikan. Ini yang yang kedua. Abdullah, apa tadi yang kedua? Hmm? Zakwan, apa yang kedua tadi? Istimror, terus-terusan, Mustabaroh di dalam menuntut menuntut ilmu. Salisan, yang ketiga al hifdu Dihafal. Tulis yang ketiga al hifdu menghafal. Jadi yang pertama bertakwa kepada Allah, yang kedua al musabara terus-terusan dalam menuntut ilmu dan yang ketiga al hifdu menghafalnya. Tulis ditanya. Maka fajib ala talabil ilmi al hirsah alal mudzakarati wa dhabti ma ta'allamahu imma bihifzi fi sadrihi aw kitabatihi maka wajib bagi penuntut ilmu untuk bersemangat terhadap al-mudzakarah ya mempelajari ilmu mengingat-ingat ilmu dan dia senantiasa menjaganya apa yang dia telah pelajarinya bisa dengan cara dihafal pelajaran itu di dalam dadahnya atau ketika menjaganya dengan cara ditulis sehingga ketika dia lupa bisa dia rujuk kembali di tulisannya nah, seperti ini ya kebiasaan para ulama nah di, cara dihafal di disodor di dadanya dihafal artinya dia menghafalnya atau ditulis di buku-bukunya. Final insana urdatun limisian. Karena namanya manusia itu tempatnya lupa. Nama apalagi kita ini memorinya sudah penuh. Ya, sudah banyak cabangnya. Memorinya banyak ya, abunuh ya, sudah penuh ya. Belum, masih ada sisanya. Nah, jadi untuk mengingat kembali ilmu itu sudah tidak seperti kita masih zaman dahulu atau baru kita beberapa tahun. Nah, idza lam yaharis alal murajaati wa tikrari ma tu'allimu fa inna dhalika yadi'u min wa yansahu maka jika dia tidak semangat untuk merojiah serta mengulang-ulang apa yang dia telah pelajarinya, maka hal itu akan ia di, akan hilang. Ya kan sia-sia. Minhu wa dan dia akan melupakan. Dia akan lupa dengan ilmunya. Ini ada syair, maka kila dan telah dikatakan Al ilmu saydun. Wal kitabatu kaidu Qaidu suyudika bil hibali al wasiqah. al himaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiki tariqatun. Ilmu itu ya seperti hewan buruan ilmu seperti hewan buruan maka alkitabah koiduhu ketika ilmu itu ditulis itulah cara mengikatnya ya, jadi ilmu ditulis itulah cara mengikatnya maka ikatlah hewan buruan itu dengan tali yang kuat Jangan tali yang sudah mulai putus-putus. Seutas demi seutas. Udah lama lepas itu. Tapi tali yang kuat. Kalau bisa yang baru dibeli dan kualitasnya bagus. Karena ada tali baru tapi kualitasnya tidak bagus. Nah, kena air, kemudian sebentar aja putus. Maka termasuk kebodohan atau kelalaian engkau mengikat ya seekor kijang eh, kijang di antara hewan buruan lalu engkau meninggalkannya di antara halayak ramai atau kebanyakan orang dalam keadaan tanpa diikat hewan buruan ya dia jarang melihat orang baru aja keluar dari hutan Terus engkau melepasnya di tengah kota. Nah, ya hilangnya cepat. Ya, diikat saja, dikhawatirkan lepas, apalagi nggak diikat. Nah, ini di tengah-tengah kampung lagi. Nah, maka hati-hati bagi ikhwan yang membeli sapi, ya mendekati Idul Kurban seperti ini. Karena dulu pernah kejadian di Balikpapan. Jadi sapi-sapi itu kebanyakan dari Sulawesi. Dan sapi-sapi itu nanti mau ditangkap ketika mau dijual. Jadi dilepas saja. Dilepas kayak di hutan gitu dilepas, nanti sudah mau waktu dijual baru ditangkap. Dia belum terbiasa melihat manusia. Nah, ketika sampai di sana, pada dulu ada ikhwan membeli sapi yang seperti itu. Akhirnya si pengembala ini ingin disatukan dengan sapi-sapi yang lain. Ketika melihat rombongan santri yang banyak seperti itu langsung wes, lari. Sampai pengembala yang pegang talinya terseret dan dia tidak mampu untuk memegang tali itu lepaslah. Hewan kurbannya ikhwah Bagaimana caranya ditembak? Jadi lari di atas mahat itu sampai ke sebelah sana, hutan sebelah sana. Alhamdulillah hari berikutnya ada orang yang melihat bilang ada sapi di situ. Ya, di situ banyak rumput-rumput, rumput-rumput yang baru tumbuh di situ makan dia. Nah, jadi ketika kita datang itu begini matanya kayak kita mau dilawan, mungkin kepala. Jadi semua ikhwa itu sudah siap-siap naik pohon panjat. Iya. Takut. Sapinya ganas, bodinya bagus. Jadi kalau berkelahi memang wah, menakutkan. Dan qadarullah lari lagi ke dalam hutan. Hanya dipanggil panggilkan polisi untuk datang. Ditembak. Disembeli di hutan itu sudah ini. Nah, apalagi ini seperti ini hafalan. Ya, hafalan nggak diikat yaitu tadi cepat hilang dari tulis mengandalkan hafalan hafalan kita nah, kadang memanggil anaknya sendiri salah-salah ya anaknya punya empat orang ya, seharusnya panggil yang ketiga yang dipanggil pertama atau yang terakhir itu baru dalam sisi keluarga belum kalau ilmu Wa min at-turuq allati tu'inu ilm wa ayyuhtada insan bi Dan di antara cara atau jalan yang bisa membantu untuk menghafal ilmu Naam dan bisa menjaga ilmu maka dia jadikan sebagai petunjuk kehidupannya ya manusia menjadikan sebagai petunjuk kehidupannya dengan ilmunya Jadi ketika dia kenapa dia beramal seperti itu karena dia tahu ilmunya maka dihafalkan ilmunya Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman "Walladin hatadu huda wa atahum taqwahum Dan orang-orang yang mereka mendapat petunjuk maka ditambahkan kepada mereka petunjuk itu wa atahum taqwahum dan diberikan kepada mereka ketakwaan ditingkatkan ketakwaan mereka dalam surat Muhammad ayat yang ke-17 wa qala dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yazidullahu alladziina hadaw hudan surat Maryam ayat yang ke-76 dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk hudan petunjuk berikutnya Nah, maka fakullama amal al-insan bi ilmi zadahullahu hifdzan wa fahman. Maka tatkala manusia itu beramal dengan ilmunya, maka Allah akan menambahkan kepadanya hifdzan wa fahman. Ya, hifdz dan pemahaman. Hal ini kita atau antum bisa merasakan ketika mengajar kadang kesulitan tetapi ketika ilmu itu diajarkan seperti mudah. Nah, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Liumami kaulihi berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala zadahum hudan. Mereka akan semakin ditambahkan hudan petunjuknya. Nah, kemudian yang keempat yang terakhir mulazamatul ulama senantiasa dia mulazamah dengan para ulama. Nah, ini yang keempat. Apa yang keempat? Zakwan? Yang keempat apa tadi? Apa? Bermulazah. Mulazamah dengan siapa? Ah, dengan ulama. Nah. Nanti besok bawa buku tulis ya. Mulazama dengan ulama. Ini yang keempat, agar dia bisa kokoh di atas ilmu. Nah, punya kemampuan Naam kalau dibuka markas lagi di sana di Yaman, nah, berangkat, nah, berangkat. Punya kemampuan ke Saudi, Saudi. Yajib ala talabil ilmi yasta'ina billahi azza wa jalla, thumma bi ahli ilm. Wajib atas penuntut ilmu untuk meminta bantuan pertolongan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu dia mulazama dengan ahlul ilmu. Wa yasta'inu bima katabu fi kutubihim. Dan dia meminta bantuan dengan apa yang mereka tulis di dalam kitab-kitab mereka lian al iktisor alal mujaradil qira'ah wal mutala yahtaju ila waqtin tawil. Karena untuk meringkas memendekkan hanya sekedar semata-mata membaca dan mutolaah ini memerlukan waktu yang panjang. Ya, jadi kalau seorang hanya membaca sendiri, mutolaah sendiri, ya, apalagi kalau sudah capek mengajar, Ya tinggal apa ini tenaga-tenaga yang tersisa. Kadang baru membaca satu halaman dua halaman, bukunya masih terbuka, matanya sudah tertutup. Atau yang mendengarkan rekaman, rekaman yang masih berbunyi, orangnya sudah suaranya ngorok umpamanya. Nah, ini kalau baca sendiri. Bi khilafi man jalasa ila alim Berbeda halnya kalau dia dulu di hadapan seorang alim. Yubayinulah. Ya, yang mana alim ini akan menjelaskan kepadanya. Wa yasralahu dan diberi keterangan syarah kepadanya. Wa ya, yaniru lahu tariq dan dengan itu akan menerangi jalannya, akan apa ini bercahaya jalannya. Wa ana la aqul Kata Syekh Nusaimin, saya tidak mengatakan annahu innahu la yudrikul ilm illa bitalaki minal masyayikh. Saya tidak mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan talaki dari masyayikh. Faqad yudrikul insan bil qira'al mutala lakin al ghalib ahna idza ma akaba ikbaban taman lailan wa naharan wa razaqal fahma fa innahu qad yukhti katsiran. Naam. Sebagian manusia bisa mendapatkan ilmu dengan kiroah dan mutolaah. Akan tetapi golib kebanyakannya ya apabila dia menekuni dengan menekuninya yang sempurna lailan wa naharon siang dan malam nah, dia akan diberi pemahaman tetapi fa kau ada kathiron. Ya, kalau dia memahami sendiri maka dia akan mengalami kekeliruan yang banyak. Ya, kalau dia belajar belajar sendiri. Sekalipun di sana dia akan mendapatkan ilmu, tetapi yukti kathiran kata Syekh. Walihada yukol oleh karena ini dikatakan maka daliluhu kitabuhu fahatauhu akthar min sawabih. Barang siapa yang dalilnya itu kitabnya maka kekeliruan itu lebih banyak daripada benarnya. Walakin hadza laisa 'alal itlaqi fil haqiqah, tapi ini bukan secara mutlak secara hakikatnya. Nah, apalagi di negeri kita ini susahnya kita untuk ya mendatangi para ulama bagi mereka yang dekat dengan ulama maka itu suatu keutamaan. Nah, ya kalau kita tidak mengerti suatu permasalahan kita tanyakan atau lemparkan kepada kepada yang lain. Lagi sekarang ini dengan mudah kita untuk menghubungi ya nomor-nomornya para ulama ataupun para asatidah kita. Walakin at-tariqatul misli ayatalaqiyal ilm al-masyayikh al akan tetapi jalan al-misli yang saya contohkan agar dia yatalaqal ilm alal masyayikh dia mengambil ilmu kepada para masyayikh wa ana ansahu talibal ilm aidan maka saya menasihatkan juga kepada para penuntut ilmu alla yatalaqqafu min kulli syai'in fi fanin wahid agar dia tidak berpindah-pindah pada setiap syekh dari satu bidang, satu materi. Naam. Jadi dia mempelajari satu pelajaran tapi syekhnya pindah-pindah. Kata syekh jangan. Misal ayat Allah al-fikha min akthar min syekhin. Contohnya, dia belajar ilmu fikih. Ilmu fikih, belajar fikih dari syekh yang berbilang. Dari syekh yang banyak. Li'anna ulama'a yakhtalifuna fi tariqati isdalihim min al-kitab wa sunnah. Karena ulama-ulama itu mereka yakhtalifuna mereka berbeda-beda di dalam jalan atau cara istidlal mereka mengambil dalil atau mengeluarkan dalil dari Alkitab was Sunnah. Wa yakhtalifuna fi ara'ihim aidan. Dan berbeda-beda pula tentang pendapat mereka. Ketika memahami nas-nas itu tadi. Fa anta tajallaka aliman taltalaq تزكية atau tatalaqa ilmahu fil fikhi al balaghah wa hakada maka engkau jadikan ya bagimu seorang alim yang engkau bisa mengambil ilmunya ya dalam masalah fikih balaghah wa hakada dan seterusnya ayat eh, tatalaqal ilma fi fanin wahid min syekhin wahid yaitu engkau mengambil ilmu dari satu pelajaran, satu materi ya kepada satu syekh. Dari satu materi sampai selesai. Wa idza kana syai'un dahu akthar min fanin fatal tazim ma'ah. Namun jika syekh tersebut ternyata juga yang memiliki banyak materi yang harus diajarkannya, maka engkau terus terusan bersamanya. Ya, rupanya dia mengajarkan fikih, di sana juga mengajarkan hadis-hadis, di sana juga mengajarkan akidah, di sana juga mengajarkan ilmu tafsir. Nah, maka terus-terusan bersama bersama bersamanya. لأنك إذا تلقيت العلم الفقه مثلا من هذا وهذا واختلفوا fi رأيهم Fama yakunu mauqifuka wa anta talib. Karena sesungguhnya jika engkau mengambil ilmu fikih contohnya dari ini dan dari ini maksudnya berbilangnya tadi guru-gurunya, syekh-syekhnya dan mereka berselisih di dalam pendapat-pendapat mereka maka bagaimana kif antum sebagai penuntut ilmu, bagaimana sikapmu? Yakunu mawqifuka alhirata wasyak. Karena belum kokoh keilmuannya sehingga sikapnya menjadi bingung dan ragu. Yang satu bilang begini, yang satunya begini, yang lain yang satu lagi lain lagi. Nah, ini nasihatnya Syekh Ibnu Saimin. Lakin iltizamuka bi'alim fi fanin muayyin Fahadha yuaddi ila rohatik. Akan tetapi jika engkau iltizam tetap dengan seorang alim dalam satu bidang, dalam satu pelajaran ayen tertentu, maka ini bisa yuaddi ila rohatik, bisa mengantarkan kepada rohatik kelegahan. Nah, bisa apa ini lapang dadanya karena dia hanya mendengarkan dari satu syekh mengambil kesimpulan dari satu syekh. Beda halnya kalau dia sudah matang ilmunya, sudah bisa merojihkan nah pendapat ini, pendapat itu. Nah, maka seperti ini tidak akan menjadi bingung. Tetapi kalau pemula-pemula ya dia akan menjadi bingung karena banyaknya guru-guru yang dia belajar bersamanya. Sofan, coba ulangi tadi ada berapa? Ada empat. Yang pertama, Sofan. Yang pertama takwa. Yang kedua, Terus-terusan menuntut ilmu, sabarok tiga. Menghafal ilmu yang keempat. mula sama para ulama. Dia bermula sama kepada para ulama. Menet, apa ini menetapi satu satu ulama. Nah, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk pada bab tsaris fi tariqi tahsil ilm wa akhta'i yajibul hadh min minha sini ada dua pasal walam sawab subhanahu wa bihamdik subhanahu wa bihamdik an la ilaha wa atubu ilaik